Bismillah. Allah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina maulana Muhammad bin Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Suratul Qadr, Makkiyah atau Madaniyah, khamsu atau sittu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu ayil Qur'ana jumlatan wahidatan minal lauhil mahfud ila sama'id dunya fi lailatul qadr ay syarafi wal ulm وما أدراك أي أعلمك يا محمد ما ليلة ما ليلة ما ليلة القدر تعظيم لشأنها وتعجيب منه ليلة القدر خير من ألف شهر ليس فيها ليلة قدر فالعمل الصالح فيها خير منه في ألف شهر ليست فيها تنزل الملائكة بحذف إحدى التائين من الأصل والروح أي جبريل فيها في الليلة biidni rabbihim bi amrihi min kulli amrin qadahu Allah fiha litilka sanati ila qabil wa min sababiyatun bi ma'nal ba'i salamun hiya khabarun muqaddamun wa mubtada'un hatta matli al-fajr bi fathil wa kasriha ila waqti tulu'i ju'ilat salaman li kasratis salami fiha minal malaikati la tamurru bi mu'minin wa la mu'minatin illa sallamat alaihi بسم الله والحمد لله <clears throat> والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Itu dibuka pintunya. Surat Al-Gadr Makkiyah atau Madaniyah ada khilaf? Ada menyatakan bahwa ini ayat adalah awal madaniyah. Hah? Surat pertama yang turun setelah hijrah. Nah. Khamsun atau oh, situ ayat, lima atau enam ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu. <clears throat> Inna anzalnahu. Fi Lailatul Qadar. Kenapa kok inna kok tidak ini ya? Itu yang jelas muazzim nafsah. Pertama karena Allah mentakzim dirinya sendiri. Tapi ada yang menyatakan itu ma'al ghair. Inna anzalnahu artinya Allah dan malaikat atau Jibril menurunkan Al-Qur'an fi Lailatul Qadar. Apakah bisa domir untuk Allah dan selain Allah bisa. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi itu masuk itu. Hah? Inna anzalnahu. Hu kembali pada Al-Quran. Aku menurunkan Al-Quran. Padahal tidak ada sebelumnya keterangan tentang Al-Quran. Inna anzalnahu. Hu kembali kepada Al-Quran. Padahal tidak ada sebelumnya disebutkan Al-Quran. Karena itu di sini dikatakan karena sudah syuhratu amrih. Udah dikenal yang diturunkan oleh Allah itu Al-Qur'an tidak perlu diterangkan lagi sudah. Hah? Di syuhrati amrih wa udmi gadri. Sesungguhnya aku menurunkan itu Al-Qur'an jumlatan wahidah sekaligus 30 juz gitu ya minal lawhil mahfud dari lawhil mahfud ila sama'id dunia yang disebut Baitul Izzah jadi Al-Qur'an ini azali ya Quran ini bukan sesuatu yang baru Azali Fuad Fuad Tidak usah keras-keras Fuad Quran ini Azali Quran ini azali. Eh? Sudah tertera ada di Lauhul Mahfud. Cuma diturunkan ke sama'id dunia. Jadi dahulunya Quran ini tidak di sama'id dunia, di Lauhul Mahfud. Kemudian setelah diutusnya Rasulullah di Lailatul Qadar di malam Lailatul Qadar diturunkan ke Baitul Izzah. Nah, ada di langit pertama. Malam diturunkannya Al-Quran itu Malam diturunkannya Al-Quran itu di Sebut malam Lailatul Qadar. Disebut malam Lailatul Qadar. Ada pendapat Lailatul Qadar itu adalah Al-Qadar di sini asyraf al-udum. Malam yang nilainya adalah sangat mulia yang sangat agung. Ada lagi yang ber, berpendapat Lailatul Qadar itu Al-Qadar daripada takdir Malam takdir Hah? Karena Allah subhanahu wa ta'ala menentukan di malam itu semua takdir dalam setahun Semua takdir dalam setahun Amrul rezik, Ajal, atau yang lainnya. Timbul satu pertanyaan bagaimana dengan Lailatul Nisf min Sya'ban? Yang dikatakan fiha yufragu kullu amrin hakim. Hah? Dikatakan oleh ulama Lailatul Nisf min Sya'ban itu malam menentukan takdir tapi taslimnya kepada malaikat Lailatul Qadar. Hmm? Kalau yang berpendapat Al-Qadar di sini mana at takdir. Ada lagi yang berpendapat Al-Qadar di sini mana adzik. Wa man qadara alaihi rizqahu ay dayyaga alaihi rizqahu. Kenapa? Karena malaikat lagi banyak turun ke bumi saat itu sampai dikatakan malamnya dari itu malam yang sempit. Sempit sudah nggak ada longgar lagi di atas bumi ini karena banyaknya malaikat yang turun di malam itu. Ada berbeda tafsir di sini ulama, tapi yang jelas memang menunjukkan keutamaan malam itu juga sih. Inna anzalnahu fi lailatul qadar juga ada timbul pertanyaan kenapa kok diturunkan prosesnya dua kali itu Al-Qur'an. Pertama jumlatan wahidah satu kaligus sama dunia. Kedua turunnya bitadrij berangsur-angsur selama 23 tahun. Kenapa? Kok nggak langsung turunnya kepada Nabi Muhammad SAW. Pertama untuk memberikan kesan kepada Sayyidina Muhammad bahwa 30 juz pasti diterima. Tidak mungkin 30 juz itu ada yang kincrit begitu turunkan dari al Mahfud ke sama'id dunia 30 juz jumlatan wahidah. Kemudian diturunkan berangsur-angsur ini untuk menghibur Rasulullah. Saatnya untuk Rasulullah berbahagia, saatnya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi itu untuk sabar, saatnya untuk Rasulullah tadi itu mendapatkan Eh, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, wahyu dari itu selama 23 tahun diturunkan uh, apa namanya secara uh, berangsur-angsur. Gambarannya begini. Kiriman obat satu paket masuk di gai GIKB itu. Nah, ah nanti oh ini perlu vitamin kasih vitamin ini. Oh ini perlu uh, waktu dia influenza kasih obat ini. Oh ini ketika dia tadi itu untuk tidur, ketika dia itu untuk, untuk semuanya sudah disediakan. Nah, begitulah selama bi'tsat Rasulullah diutusnya Rasulullah 30 juz sudah disediakan, turunnya berangsur-angsur menurut keadaan yang ada pada diri Rasulullah saat itu. Nah, Inna anzalnahu fi lailatul qadr Dan kapan turunnya Lailatul Qadar? Ada khilaf antara ulama. Kalau menurut madhab Imam Malik, Lailatul Qadar itu bisa setahun ini bisa malam Lailatul Qadar. Cuma al-ghalib kebanyakan Lailatul Qadar itu di Ramadan. Hmm? Dan kebanyakan fil ashril awakhir. Ini Imam Malik. Kalau jumhur menyatakan Lailatul Qadar itu pasti di Ramadan dan kebanyakan fil ashiril awakhir. Jadi ada ada khilaf. Karena itu sebagian ulama menyatakan ij'al kullalailatika laila kullalayalika lailatul qadri wa'taqid kullaman tahu khadira. kan setiap malamnya kamu itu malam Lailatul Qadar. Dan yakini semua orang yang kamu temui itu adalah khidir. Kalau setiap malamnya dijadikan malam Lailatul Qadar berarti nggak ada nggak semangat untuk ibadah di dalamnya. Kalau diyakini bahwa yang dihadapi manusia itu adalah khidir berarti nggak pernah ada suudon dan merasa lebih unggul daripada orang yang ia hadapi tadi itu. Husnudzon terus dia tadi. Tawadhu dia. Nah. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Wa ma adraka Ayo ma'ala ma a'lamaka ma lailatul dan apa yang memberikan tahu kepada kamu wahai Muhammad apa itu Lailatul Qadar? Ta'zim li sya'niha. Ini pertanyaan bukan untuk dijawab tapi sebetulnya menunjukkan keagungan daripada malam Lailatul Qadar wa ta'jib minhu dan satu kalimat untuk memberikan satu kekaguman ya untuk Lailatul Qadar. Rugon, tahu kamu mobil Ferrari itu? Ya bukan dari jawab, ini istimewa memang, mengherankan sangat istimewa begitu. Ma adraka ma Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu mengagumkan dan agung karena khairun min alfi syahr, lebih baik daripada seribu bulan. Seribu bulan laisa fiha Lailatul Qadar yang tidak ada di dalamnya Lailatul Qadar. Maksudnya fal amalu soleh amal soleh fiha di dalam Lailatul Qadar khairun lebih baik minhu dari orang tadi itu fi alfi syahr di dalam beramal soleh seribu bulan laisat fiha yang tidak ada laidatul gader fiha di dalam itu seribu bulan orang amal soleh ada di laidatul gader walaupun tidak sempurna di malam itu itu lebih baik daripada amal siang dan malam amal soleh selama seribu bulan kalau Lailatul Qadar mulai maghrib sampai apa namanya subuh oh itu sangat istimewa hanya sholat isya aja lah man ala salat ala al-isya'i jama'atan wa subhi jama'atan faqad hudiya min lailatul qadr ada ada riwayat gitu begitu makna hadisnya siapa orang yang menjaga sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah maka dia tercatat menjadi orang yang beruntung dengan Lailatul Qadar Apalagi tambah sholat taraweh, tambah sholat witir, tambah hizib Quran, tambah khutmul Quran, tambah itu, tambah ini, udah jelas itu. Isya sholat isya berjamaah, subuh berjamaah udah berarti sudah dapat bagian dari tugas. Malam itu kalau digunakan untuk ibadah walaupun sebagian malamnya itu lebih afdol daripada ibadah selama seribu bulan siang dan malam tanpa berhenti. Jadi keberuntungannya di sini keberuntungan akhirat bukan keberuntungan duniawi, eh, keberuntungan akhirat. Sebab turunnya ayat ini ada yang menyatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika huh? beliau diberitahu tentang amalnya umat-umat yang dahulu di antaranya adalah seribu bulan dia membawa senjatanya jihad visabilillah umat yang dahulu itu jihad visabilillah seribu bulan membawa senjata mengikut senjata perang tok selama seribu bulan padahal dalam hadis Nabi menyatakan qadwatun fi sabilillah khairun minad dunya wa ma fiha. Sesaat daripada pagi hari digunakan untuk fisabilillah itu lebih baik daripada bekerja keras menguasai dunia seisinya dan disedekahkan. Khairun minad dunya wa ma fiha. Dan ini seribu bulan, bukan qadwatun ini alaf syahr seribu bulan untuk visabilillah bisa dibayangkan akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan ya Rabbi ja'alta ummati aksaral umami a'maran wa agalah a'malan ya Rabb engkau menjadikan umatku ini yang paling sedikit umurnya dan paling sedikit amalnya nggak mampu nggak mungkin mampu umat Muhammad ini dikatakan sarab ummati ma baina sittin ila sab'in. Panen wafat umatku ini antara 60 sampai 70 tahun. Hmm, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan Lailatul Qadar dan itu Lailatul Qadar min khasaisi hadil ummah. Hmm, min khasaisi hadil ummah. Kemudian kapan itu Lailatul Qadar? Ada yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu tidak ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala karena untuk terghib fil izdiat fil ibadah ada di setiap malam layali Ramadan untuk memberikan spirit semangat untuk menambah ibadah dalam setiap malam-malam bulan Ramadan. Tapi ada lagi yang menyatakan bahwa itu turunnya Al-Qur'an. Ada menyatakan malam 17 yang di situ ada waq'atu Badar, perang Badar Hah? Ada lagi yang menyatakan malam 27. Ada khilaf antara ulama. Ada di situ. Ibn Abbas kalau nggak menyatakan itu malam 27 karena istimbat di Inna anzalnahu fi surat Al-Qadr itu ada 30 kalimat. Ada 30 kalimat. Kemudian Lailatul Qadar disebutkan tiga kali. Lailatul Qadar disebutkan tiga kali. 30 dikurangi tiga berarti berapa? 27. Itu berarti tanggal 27 Ramadan. Malam 27 Ramadan. Ada istimbat yang kedua bahwa Lailatul Qadar itu disebutkan tiga kali dalam Al-Quran seluruhnya 30 juz. Dan kalau dihitung Lailatul Qadar itu hurufnya adalah sembilan. Sembilan huruf disebutkan tiga kali berarti mengartikan 27. Ada dua istimbatnya ada di situ. Oh, tapi alhasil itu khilaf daripada ulama sebetulnya bukan berarti untuk menyampaikan hari-hari yang lainnya. Tapi di saat itu hendaknya ditambah itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu maksudnya. Tawil hadha. Ala kulli hal kita harus mengetahui bahwa malam diturunkannya Al-Qur'an itu adalah malam istimewa. Kemudian dipilihkan ada di bulan yang istimewa sehingga kita benar-benar mengetahui qadar daripada Al-Qur'an. Qadrul Qur'an kalamullah yang sudah dijamin tidak pernah berubah sama sekali. Kemudian Lailatul Qadar malam yang tidak bisa tertandingi daripada seluruh waktu. Bulan Ramadan adalah bulan yang paling afdol dalam satu tahun yang menerima Sina Muhammad bin Abdullah adalah nabi yang paling afdal di antara para anbiya wal mursalin. Yang kita harus mengetahui bahwa ini betul-betul qadar azim ini ya. Ini satu nilai yang sangat agung ya dan pilihan semuanya ada di sini.